Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala Alfiyatu bani Malikin Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bani Malikin beliau memasuki pembukaan dari kitab ini yaitu dengan menjelaskan Alfiyah Ibnu Malik itu tersendiri mengenai keistimewaannya, karakteristiknya dan juga peran para ulama ya di balik penjelasan-penjelasan yang terkait dengan Alfiyah Ibnu Malik ini tersendiri. Nah, beliau memulainya dengan judul Alfiyah Ibnu Malik, ya Alfiyatu bani Malikin. Kana lisabiqina min ahli ilmi al-inayatul kubra bihifdzil ulumi wa taqribiha litullabiha. Para ulama yang terdahulu itu memiliki perhatian yang besar ya dengan atau terhadap penjagaan ilmu. Ya, dan juga memiliki perhatian yang besar untuk dapat ya, mendekatkan ilmu tersebut kepada para murid-murid beliau semuanya. Fabadhalu juhdan. Ya, maka beliau semua, ya para ulama tersebut itu berusaha keras. Wasorofu waqtan. Ya, dan juga menghabiskan waktu yang tidak sedikit. Fa dadatil fununu. Ya, Fa dadatil fununu. Maka ya bidang ilmu atau cabang ilmu itu menjadi berbilang, menjadi banyak. tanawwa'at turuku tadwiniha. Dan menjadi bervariasi pula ya metode-metode penulisannya. Ya, ini semua merupakan hasil dari usaha keras para ulama terdahulu. Ya, kemudian waqad dhahara fil qarni tsanil hijriyyi wa ma ba'dahu ya dan sungguh telah muncul pada abad kedua Hijriyah dan juga setelah itu artinya setelah abad kedua Hijriyah asyarut syiru Ya, asy'arut ta'limiyu. Jadi pada abad kedua Hijriyah dan setelahnya itu muncul yang namanya asy'arut ta'limiyu. Ya, yaitu syair-syair yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ya, atau juga dijelaskan oleh beliau wa huwa nadhmu anwa'in minal ma'arifi wal ulumi. Jadi yang disebut dengan asy'arut ta'limiyu itu adalah syair yang menjelaskan mengenai berbagai macam pengetahuan dan juga berbagai macam ilmu. Mimma kana lahu atharun kabirun fi tanawwu'il ma'arifi wa tanzimiha. Di mana uh, ya, berbagai macam syair tersebut atau syair-syair yang menjelaskan mengenai ilmu tersebut itu memiliki pengaruh yang besar terhadap beragamnya berbagai macam ilmu pengetahuan dan juga tanzimiha dan juga pengaturannya ya pengorganisasiannya dari ilmu-ilmu tersebut wazdiyadil iqbali ala ta'allumi wa ta'limi. Ya, dan juga eh, nazam atau syair-syair ilmu pengetahuan tersebut itu semakin mendekatkan ya kepada pembelajaran ya ta'allum ta'allum pembelajaran dan juga at-ta'limi pengajaran jadi memiliki pengaruh yang besar juga terhadap yang mendekatkan ya ilmu-ilmu tersebut kepada pengajaran dan pembelajaran dan juga pengajaran. Li'annan nazma wasilatun sahlatun. Ya, karena nazam atau syair itu itu adalah ya media yang mudah. Ya, sarana yang mudah. Ya mungkin terutama pada masa itu. Wa musyawwiqatun lil hifdzi wan naqli. Dan juga syair itu mendorong untuk dihafalkan dan juga untuk disampaikan. Ya karena biasanya indah. Ya indah itu mendorong untuk dihafalkan dan juga disampaikan. Kemudian waqad syamala hadzan naw'u minasy-syi'ri katsiran minal ulumi. Dan jenis syair yang seperti ini itu mencakup banyak cabang ilmu. Ya, jadi jenis-jenis syair yang seperti ini itu mencakup banyak cabang ilmu. Falam yaqtasir 'alan nahwi faqat. Ya maka ini tidak terbatas hanya pada bidang ilmu nahwu saja. Ya, artinya nazom-nazom syair keilmuan itu mencakup banyak ilmu, tidak terbatas hanya pada ilmu nahwu. Bal ta'addahu ila ghairihi minal fununi. Ya, bahkan lebih dari itu. Ya, bahkan mencapai ilmu-ilmu yang lain, ya, tidak hanya terbatas pada ilmu nahwu. Contohnya apa? Kal qiraati. Ya, seperti ilmu-ilmu kiroat. Ya, ilmu kiroat kita mengetahui ada ya ada nazam atau syair yang membahas khusus mengenai ilmu kiroat. Wa usulil fiqhi. Ya, dan juga mencakup ilmu usul fiqh. Wa usulit tafsiri ya, dan juga mencakup ilmu usul tafsir. Wa mustalahil hadithi, dan juga mencakup ya, mustalah hadith. Ya, kita mengetahui ada banyak syair-syair yang sangat masyhur di bidang-bidang ilmu tersebut. Wa ghairi dhalika, ya, dan juga yang selainnya. Wa min dhalika al alfiyyatul lati nazamahal 'allamatu Muhammadu bin Abdullah bin Malikinil Andalusiyyu. Ya dan di antara syair-syair tersebut yang ya mengandung atau mencakup bidang keilmuan itu adalah alfiyah. Ya. Alfiyah yang disusun oleh al-allamah al Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi yang masyhur dengan nama Ibnu Malik saja. Al-Mutawaffa sanata thnaini wa sab'ina wa sittati mi'atin lil hijrati yang beliau wafat pada tahun 672 Hijriyah ba'da kitabihi ya ba'da kitabihi al-kafiyati wa qad ikhtasaraha minhu. Ya setelah ya beliau menulis kitab beliau yaitu Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, ya Al-Kafiyatu Syafiyah dan beliau meringkasnya dari Al-Kafiyah tersebut. Ya kita mengetahui bahwa yang namanya Alfiyah Ibnu Malik yang ada di hadapan kita itu sebetulnya merupakan ringkasan. Ya, karena itu nama aslinya adalah al-khulasah. Ya, al-khulasah itu merupakan ringkasan dari al-kafiyatus syafiyah. Yang keduanya adalah tulisan beliau. Yang dikatakan al-kafiyah asy-syafiyah itu ya tebalnya sekitar tiga kali lipat dari al-alfiyah. Ya, dari alfiyah itu lebih lebih tebal tiga kalinya. Maka beliau meringkasnya. Yang meringkas dari al-kafiyah menjadi al khulasoh Yang al khulasoh atau al-fiyah inilah yang justru lebih masyhur. Jadi ya, kalangan penuntut ilmu di bidang ilmu nahwu. Ya. Kemudian kita lihat catatan kaki Dalla ala dhalika qawluhu fi akhiril alfiyati. Yang menunjukkan hal tersebut tadi itu adalah ucapan beliau di akhir dari alfiyah. Ya, beliau mengatakan ahsa minal kafiyatil khulasah. Ya ahsa minal kafiyatil khulasah. Ya saya ya meringkas dari al-kafiyah ini menjadi al-khulasah. Jadi tadinya adalah al-kafiyah asyafiyah yang tebalnya tiga kali dari al fiyah, kemudian beliau meringkasnya menjadi al-khulasah atau al fiyah Ibnu Malik. Ya kita lanjutkan ke atas. Wa qad sabaqa ibn Malikin fi nadhmin nahwi ala hadzal minwali al-allamatu ibn Mu'ti. Ya, jadi al-allamah di sini adalah fa'il dari Sabaqo. Wa qad sabaqo bin Malikin fi nazmin nahwi ala min minwali al-allamatu bin Mu'ti. Ya. Dan sudah ada yang mendahului Ibnu Malik dalam membuat nazam atau syair di bidang ilmu nahwu dengan cara yang seperti ini. Siapa itu? Yaitu beliau Al-Allamah Ibnu Mu'ti. Ya, rahimahullahu ta'ala. Yang nanti akan disebutkan di awal dari Alfiyah. Al-Mutawaffa sanata famanin wa isrina wa sitti mi'atin lil hijrati. Yang wafat pada tahun 628 Hijriyah Wadzahiru anna bna malikin nadhara fi alfiyyati bani mu'ti. Ya, dan sepertinya ya atau kenyataannya ya Ibnu Malik itu nadhara ya nadhara mempelajari mempelajari alfiyah Ibnu Mu'ti. Ya, jadi dahulu beliau memang mempelajari kitab alfiyah Ibnu Mu'ti wa aqra'aha litalamidhihi ya dan juga beliau membacakannya atau mengajarkannya kepada murid-murid beliau fasyajja'ahu dzalika ala an yanzima ala ghirariha ya maka hal tersebut itu mendorong beliau untuk ya menyusun ya menyusun ya hal tersebut mendorong beliau untuk menyusun yang serupa ya menyusun yang serupa dengan Alfiyah Ibnu Mu'ti au afdala minha ya atau menyusun yang lebih baik daripada Alfiyah Ibnu Mu'ti rogbatan fi khidmatil lughatil arabiyyati. Ya karena keinginan kuat beliau untuk ya turut berpartisipasi atau memberikan sumbangsih kepada ilmu bahasa Arab. Ya. Kemudian wa taqriba ulumiha lidarisina. Dan juga ya atau kepada khidmah saja berarti wa taqribi ulumiha lidarisina dan juga beliau memiliki keinginan yang kuat ya, untuk mendekatkan ilmu-ilmu bahasa Arab tersebut kepada para pembelajar ilmu bahasa Arab la siyama ya wa qad nadhama qablaha al-kafiyata Ya terlebih lagi sebelum itu beliau telah menyusun uh, syair yang terkait dengan bahasa Arab yaitu Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Ya wa huwa fi asrin kathurat fihil manzumatu. Ya da, dan pada saat itu beliau itu ada pada suatu masa yang syair-syair itu ada begitu banyak yang memang masyhur pada masa itu. Contohnya apa? Ka manzumatil hariri. Ya, contoh contohnya adalah manzumah dari Al-Hariri. Al-mutawaffa sanata sit uh, sanata sitta asyara atau sanata sitta asyrota wa khamsimi'atin lil hijrati. Ya, contohnya adalah manzumah yang disusun oleh Al-Hariri yang wafat pada tahun 520 516 Hijriyah. Wabanil Hajibi ya, dan juga manzumah yang disusun oleh Ibnul Hajib. Ya, tuwufiya sanata sittin wa arba'ina wa sittimi'atin lil hijrati yang beliau meninggal pada tahun 646 Hijriyah. Wa Abi Hayyana ya, dan juga manzumah yang ditulis oleh Abu Hayyan. Tuwufiya sanata khamsin wa arba'ina wa sab'imi'atin minal atau lil hijrati. Yang wafat pada tahun 745 Hijriyah. Kemudian ja'at Alfiyatu bani Malikin syamilatan li bin nahwi. Dan Alfiyah Ibnu Malik itu ya datang dengan mencakup ya bab-bab nahwu. Ya, cakupan yang dicakup oleh Alfiyah Ibnu Malik dalam bab nahwu itu sangat luas. Kemudian munazzamatal abwabi ya dan juga ya organisasi rapi ya antara bab-babnya. Kemudian sahlatalisti'abi ya, dan juga mudah untuk dipahami. Jumi'a fiha khulasatu ma auradahu fil kafiyati. Dan di dalam alfiyah itu dikumpulkan di dalamnya ya ringkasan dari apa-apa yang beliau sebutkan di dalam Al-Kafiyah asy ya, jadi sebetulnya ini ringkasan yang sangat baik dari Al-Kafiyah. Wa qadim tazat bimumayyizatin adhkuru minha mayali. Dan Alfiyah Ibnu Malik ini itu dicirikan dengan karakteristik atau keistimewaan ya nadzkuru minha mayali yang kami akan sebutkan diantaranya sebagai berikut ya di sini nadzkuru ya, tapi kalau di eh, cetakan Ibnul Jauzi itu azkuru al-awwalu yang pertama bayanul halatil asliyati wal faruayyati. Di dalam Alfiyah Ibnu Malik itu beliau menjelaskan ya hukum-hukum asal ya asliyah dan hukum-hukum cabang. Ya, keadaan-keadaan yang menjelaskan hukum-hukum asal dan hukum-hukum cabang terkait ilmu nahwu. Wa ma jaa bi khilafi dzalika Ya, dan juga apa-apa yang menyelisihi hukum asal dan hukum cabang. Kaqawlihi fi babil fa'ili. Ya, sebagaimana contohnya, apa yang beliau katakan, apa yang Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala katakan di dalam bab fa'il. Yaitu, wal aslu fil fa'ili an yattasila wal aslu fil maf'uli an yanfasila. Ya hukum asalnya fa'il itu ya bersambung dengan fi'ilnya. Dan hukum asalnya yang namanya maf'ul itu terpisah dengan fi'ilnya. Nah, di sini beliau menunjukkan hukum asal, ya al-halatul asliyatu. Kemudian wa qad yuja'u bi khilafil asli wa qad yajil maf'ulu qabla al-fi'li. Ya wa qad yuja'u bi khilafil asli wa qad yajil maf'ulu qabla al-fi'li. Dan terkadang ya didatangkan dengan ya bertentangan dengan hukum asalnya. Ya baik untuk fa'il maupun maf'ul itu terkadang didatangkan menyelisihi hukum asalnya. Kemudian terkadang ya maf'ul itu didatangkan sebelum fi'il. Ya padahal hukum asalnya maf'ul itu terletak setelah fi'il. Ya maka dalam bab fa'il ini beliau menyebutkan hukum asal ya. Kemudian beliau menyebutkan ya hal-hal yang bertentangan dengan hukum asal tersebut. wa qawlihi fi babil ibtida'i. Ya dan juga uh, yang menjelaskan hukum asal dan juga far'iyah ya dan juga apa-apa yang menyelisih hal tersebut itu sebagaimana apa yang beliau sampaikan di bab al-ibtida. Beliau rahimahullahu taala mengatakan wal aslu fil akhbari an tuakhkhara wa jawazul taqdima idza la darara ya wal aslu fil akhbari an tuakhkhara wa jawazut taqdima idza la darara ya hukum asalnya yang namanya khobar itu diletakkan di akhir ya wa jawazut taqdima idza la darara akan tetapi mereka, yaitu para ulama nahwu, itu memperbolehkan, ya memperbolehkan mendahulukan khobar daripada mubtada jika tidak ada doror. Ya, tidak ada doror. Nanti akan ada penjelasan pada babnya. Namun intinya bahwa hukum asarnya, ya hukum asalnya, khobar itu diletakkan di akhir. Nah, kemudian beliau menyebutkan hukum yang ber, bertentangan dengan hal tersebut bahwa ya ulama itu memperbolehkan khobar itu diletakkan di depan ya namun nanti akan ada syaratnya. Athani ya kemudian karakteristik Alfiyah Ibnu Malik yang kedua adalah al-isyaratu ila ba'dil masailil i'rabiyyatil lati hiya bimathabati qa'idatin Ya, beliau itu mengisyaratkan kepada sebagian permasalahan Ya'rob. Ya, Yang permasalahan tersebut itu sebagaimana koidah. Ya. Contohnya bagaimana? ke qaulihi fi bili betidai. Ya, sebagaimana ucapan beliau rahimahullahu taala dalam bab ibtida. Masih dalam bab yang sama dengan tadi. Yaitu beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, Mubtada'un zaidun wa'adhirun khobar, in qulta zaidun adhirun mani'tadhar. Ya, maka lafat Zaid itu adalah mubtada dan lafat 'adirun itu adalah khobar. Ya. Kapan itu? Jika engkau mengatakan Zaidun 'adzirun man i'tadzar. Ya Zaid adalah ya orang yang pemaaf jika ada orang yang meminta maaf kepada Zaid. Maka pada Zaidun 'adzirun itu Zaid adalah mubtada dan 'adzirun itu adalah khobar. Kemudian beliau masih melanjutkan ya pada bab yang sama yaitu wa awwalun mubtadaun wa tsani fa'ilun aghna fi asarin dhani. Ya, maka di sini yang menjadi kalimat yang diacu adalah asarin dhani. Ya. Apakah ya orang yang berjalan itu adalah dua orang laki-laki ini? Ya. Maka wa awwalun mubtada'un. Maka kata yang pertama yaitu sarin itu adalah mubtada'nya. Kemudian wasani fa'ilun. Yang kedua yaitu zani itu adalah fa'il dari sarin. Ya kita mengetahui nanti bahwa isim fa'il itu bisa memiliki fa'il. Yang fa'il tersebut agna. Ya sudah mencukupi, artinya dia sudah mencukupi posisi khobar. Ya, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut terkait hal ini. Namun intinya bahwa pada dua bait ini yaitu mubtada'un zaidun wa 'adhirun khabar in qulta zaidun 'adhirun man i'tadar wa awwalun mubtada'un wa thani, fa'ilun aghna fi asarin dhani. Di sini beliau itu menyebutkan permasalahan i'rab yang ini menjadi kaidah. Ya sama atau ya memang dia itu menjadi kaidah wa qawlihi fi babi ni'ma wa bi'sa. Ya, dan juga sebagaimana ucapan beliau rahimahullahu taala dalam bab ni'ma dan bi'sa. Ya. Beliau rahimahullahu taala mengatakan wa yudhkarul makhsusu ba'du mubtada au khabar ismin laysa yabadu abada. Ya. Ini merupakan pembahasan dari ni'ma dan bi'sa. Ya artinya ni'ma dan bi'sa itu setelah kita menyebutkan fa'ilnya, maka yudhkarul makhsusu. Ya, maka maksusnya itu harus disebutkan. Ya, maksus itu adalah yang dia itu ditetapkan dengan ya suatu bisa, ya hinaan atau ni'mah, pujiannya yang nanti akan ada pembahasannya. Ba'du, ya kemudian mubtada. Ya. Yang susunannya itu adalah mubtada yang diakhirkan. Ya. Kemudian kasus yang lain yaitu au khabarasmin laisa yabdu abada. Ya, atau maksudnya itu sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Ya. Maka di sini bahwa maksus itu disebutkan itu bisa menjadi mubtada atau khobar itu merupakan ya permasalahan i'rab yang juga menjadi kaidah. Ya tentu tidak akan jelas kalau hanya dijelaskan di sini. Insyaallah taala kita akan membahasnya lebih lanjut pada saat masuk babnya. Ini hanya untuk menunjukkan karakteristik dari Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian keistimewaan yang ketiga, bayanul aujuhil khilafiyati kaqaulihi fi babit tawqidi. Dan di sini ya, di dalam Alfiyah Ibnu Malik, beliau rahimahullahu taala juga menjelaskan sisi-sisi perbedaan pendapat Ya, sebagaimana ucapan beliau di dalam bab Tauqid. Wa in yufid tauqidu mankurin kubil wa an nuhatil basratil man'u syamil. Ya. Ya, dan jika ya taukid itu berupa isim nakiroh, ya dan juga yufid memberikan faedah. Ya. Maka ya diperbolehkan ya atau diisyaratkan dengan kubil ya diperbolehkan. Artinya kalau taukid itu berupa isim nakiroh ya, dan juga memberikan faidah maka diperbolehkan. Ya, karena yang di setelahnya yang disebutkan adalah ulama basroh maka yang memperbolehkan adalah ulama Kufah. Namun wa an nuhatil basrotil man'u syamil. Ya, akan tetapi ulama nahwu dari Basroh itu melarangnya secara mutlak untuk mendatangkan taukid berupa isim nakiroh. Ya, maka di sini beliau rahimahullahu taala itu menjelaskan sisi perbedaan pendapat antara ulama ya nahwu dari Kufah dan dari Basroh. Wa qawlihi fi babit tanazu'i Ya, dan juga hal tersebut beliau sampaikan di dalam bab At-Tanazu'. Ya tanazu' sebagaimana yang nanti kita akan pelajari itu adalah ya adanya lebih dari satu amil yang ingin beramal pada suatu makmul. Ya. Di sini beliau rahimahullahu taala mengatakan in kata qatadaya fismin amal qablu falil wahidi minhumal amal. Ya. Apabila terdapat dua amil, yang keduanya itu menginginkan untuk beramal pada satu isim. Ya. Qablu ya, kemudian falil wahidi minhumal amal. Ya, maka salah satu dari dua amil tersebut sajalah yang beramal. Ya, karena tidak mungkin ya kita memilih keduanya. Ya, misalnya yang satu menuntut untuk menjadi marfu, kemudian yang kedua menuntut untuk menjadi mansub. Maka tidak mungkin. Maka yang bisa beramal hanya salah satunya saja. Kemudian wathani aula inda ahlil basrah wa aqsan ghairuhum dha Ya. Kalau menurut ulama Basroh itu mengamalkan amil yang kedua itu lebih aula, ya lebih utama. Ya, maka ini adalah menurut ulama Basroh. Wakhtaro aksan ghairuhum dha asroh. Ya, akan tetapi yang selain, ya selain dari ulama Basroh, ya berarti ulama Kufah, itu memilih sebaliknya. Ya, artinya yang utama bukan yang kedua, Misalnya yang pertama, yaitu the asroh, ya, mengamalkan amil yang pertama. Maka di sini di tanazu, misalnya ada dua amil ya, yang ingin beramal pada satu isim, beliau menunjukkan bahwa ulama Basroh itu memilih yang beramal itu yang kedua. Akan tetapi ulama Kufah itu memilihnya yang pertama itu lebih utama. Ya, ini adalah contoh menjelaskan sisi-sisi khilafiyah dalam ilmu nahwu. Kemudian ar yang keempat dari keistimewaan atau dari karakteristik yang dimiliki oleh Alfiyah Ibnu Malik. Ya, jadi ar Alistighna bil amthilati an dzikril qa'idati au dzikris syuruti. Ya, alistighna bil amthilati an dzikril qa'idati au dzikris syuruti. Nah, di sini istaghna di sini ada dengan ba dengan dan dengan an. Kalau dengan e, eh, istaghna bi itu artinya iktafa, ya artinya mencukupkan dengan contoh saja. Ya, kemudian disebutkan an Ya. Artinya mencukupkan dengan contoh dan tidak menyebutkan kaidah atau juga tidak menyebutkan syarat-syarat. Ya, jadi beliau ketika menjelaskan suatu permasalahan nahwu, beliau mencukupkan dengan contoh tanpa menyebutkan kaidah dan juga tidak menyebutkan syarat. Wahada katsirun fiha. Ya, dan cara yang seperti ini itu banyak dapat ditemui di Alfiyah Ibnu Malik. Wa huwa min babit ta'rifi bil mithali. Dan ini termasuk dari bab ya, atau dari metode e, menjelaskan atau memberikan definisi dengan memberikan contoh. Ya, jadi tidak dengan menjelaskan kaidah atau syarat. Wa min dhalika qawluhu fi babil ibtida'i. Dan contoh dari cara beliau yang seperti ini itu dapat kita temui di bab al-ibtida. Ya. Yaitu wala yajuzul wala yajuzul ibtida bin nakirah ma lam tufidka inda zaidin namirah. Ya. Maka tidak diperbolehkan Eh, mubtada itu dengan isim nakiroh. Ya. Malam tufid. Ya. Jika itu tidak memberikan faidah. Ka'inda zaidin namiroh. Ya. Namun jika memberikan faidah, maka boleh. Ya, contohnya adalah inda zaidin namirotun. Ya, inda zaidin namirotun. Nah, di bait ini itu beliau menjelaskan mengenai musawwir, ya, yaitu perkara-perkara yang memperbolehkan eh, mubtada itu berupa isim yang nakiroh. Ya. Contohnya apa? Ainda Zaidin namiroh. Ya, di sini beliau tidak menjelaskan bagaimana kaidahnya. Langsung menyebutkan contoh Ainda Zaidin namirotun. Ya, di sisi Zaid ada ya bisa ya sesuatu yang bercorak tutul ya bisa jadi macan tutul ya betina atau juga bisa kain yang bertutul. Ya namun di sini nami rotun itu boleh menjadi mubtada. Mengapa? Musawwiknya adalah karena adanya atau didahului atau karena khobarnya itu berupa zorof, yaitu inda. Ya maka boleh Ya, ini contoh dari musawwif atau yang kondisi di mana mubtada itu boleh isim nakiroh. Kemudian wahal fata fikum fama khillun lana wa rajulun minal kirami indana. Ya. Kemudian musawwif yang kedua itu adalah hal fata fikum. Ya. Maka fata di sini itu adalah isim nakiroh dan menjadi mubtada'. Mengapa boleh? Ya, karena ada musafiknya, yaitu hal. Ya, didahului oleh istifham. Maka boleh. Ya, di sini kaidah itu disebutkan dengan contoh. Kemudian ma khillun lana ya atau hal fata fikum fikum ya apakah ada seorang pemuda di antara kalian. Kemudian ma khillun lana ya tidak ada seorang pun ya kekasih bagi kami. Ya. Maka di sini padahal khillun ini adalah uh, isim nakiroh, tapi mengapa boleh menjadi mubtada? Karena didahului oleh ma. Ya, ma di sini adalah nafi. Kemudian rojulun minal kiromi indana. Ya, rojulun minal kiromi indana. Kita mengetahui bahwa rojulun di sini itu adalah juga isim nakiroh. Ya, mengapa boleh menjadi mubtada? Ya ternyata musawwirnya itu adalah karena disifati. Ya, disifati. Disifati dengan minal kiromi. Ya maka kalau isim nakiroh itu disifati maka boleh menjadi mubtada. Ya, artinya seorang lelaki yang mulia itu ada di sisi kami. Kemudian wa raghbatun fil khairi khairun wa amal birrin yazinu wal yuqas malam yuqal. Ya. Kemudian musawwik yang berikutnya itu contohnya ada pada raghbatun fil khairi khairun. Ya. Senang pada Ya, kebaikan itu adalah kebaikan. Ya, atau mencintai kebaikan itu adalah kebaikan. Nah, di sini mengapa diperbolehkan e, eh, mubtadaknya berupa isim nakiroh? Nah, pada contoh ini itu roh kebatun itu beramal. Ya, artinya kalau isim nakiroh itu bisa beramal, ya dapat beramal maka boleh menjadi mubtada. Dia beramal terhadap apa? Terhadap fil khairi ya terhadap fil khairi. Ya dikatakan fil khairi itu mahal nasab. Ya maka mencintai atau menyukai kebaikan adalah kebaikan. Ya, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian musawwiq terakhir yang disebutkan di sini adalah amalu birrin yazinu. Ya, amalu birrin yazinu. Yaitu ya perbuatan yang baik itu dapat menjadi penghias. Nah, amalu di sini itu adalah e, isim nakiroh. Ya, walaupun diidofahkan kepada birrin, ya tapi birrin juga nakiroh, maka amalu juga nakiroh. Mengapa diperbolehkan menjadi mubtada? Karena diidofahkan. Ya, itu adalah musawik keenam yang disebut di sini. Kalau isim nakiroh itu diidofahkan, maka boleh menjadi mubtada ya kemudian wal yuqas malam yukol. ya dan ya kiaskanlah ya apa-apa yang memperbolehkan menjadi membuat mubtada menjadi isim nakirah dari yang belum diucapkan ya maka semua ini dari inda zaidin namirah kemudian hal fatafikum kemudian makhilun lana rajulun minal kirami indana kemudian rohbatun fil khairi khairun, kemudian amalu birrin yazinu, itu semuanya berupa kaidah namun menggunakan contoh. Ya. Tanpa menyebutkan kaidah maupun syaratnya. Inilah yang dimaksud dengan al ubil amfilati, kemudian al u an dzikril qaidati au dzikris syuruti. Ya, ini sering ya cara yang sering beliau lakukan untuk menjelaskan kaidah nahwu. Al-khamisu kemudian yang kelima i'ta'ul ahkamil mudaddati li ba'dil masaili. Ya beliau mem beliau memberikan hukum-hukum yang sebaliknya dari ya sebagian permasalahan. Kaqaulihi fi babi af'alil muqarabati. Sebagaimana ucapan beliau ya pada bab af'alul muqarabah. Ya beliau rahimahullahu taala mengatakan wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun wa kadal amru fihi uqisa. Ya, jadi wa kaunuhu biduni an ba'da asa Nazrun wa kadal amru fihi ukisa. Ya, jadi ini menjelaskan mengenai ya asa. Ya maka khobar itu kalau misalnya datang setelah asa, namun tanpa disertai an. Ya biduni an, tanpa an, an ya maka dia itu ya jarang. Ya jarang ada, langka. Ya nazrun itu sedikit atau ya langka ya tidak banyak ditemui kemudian wakadal amru fihi ukisa adapun untuk kada itu hukumnya sebaliknya artinya yang langka itu malah yang datang dengan an ya ini akan kita pelajari nanti intinya kalau khobarnya setelah asa itu kalau tanpa an masdariyat itu langka ya artinya biasanya dengan an masdariyah Sedangkan kalau kada itu sebaliknya. Ya. Kalau bersama dengan an masdariyah itu malah langka. Artinya biasanya tan tanpa an masdariyah. Ini menunjukkan al-ahkamul mudaddatu. Hukum-hukum yang sebaliknya. Wa qawlihi fi babi inna. Dan juga pada ya, penjelasan beliau mengenai bab inna yaitu beliau rahimahullahu taala mengatakan ya li anna anna laita lakinna la'al ka'anna aksu malikana min amal ya baik li anna atau anna ya kemudian li anna kemudian laita lakinna la'alla dan ka'anna itu aksuma likana min amal itu adalah kebalikannya amalannya kana. Ya, ini tentu ya cukup mudah bagi kita memahami karena kalau inna itu dia memansubkan isim inna dan marfu memarfukkan khabar inna. Ya, dan itu adalah kebalikan dari amalan kana. Karena kalau kana itu memarfukkan isim kana dan memansubkan khobar kana. Maka di sini beliau menyebutkan hukum dari sebaliknya dari kana yang sudah dijelaskan. Ya, maka asal ada aksu atau ukisa seperti ini, itu beliau mendatangkan al-ahkamul mudaddatu. Kemudian yang selanjutnya as-sadisu ya al-ikhtisaru bi adami takrori atau tikrori al-ikhtisaru bi'adami takrari harfil atfi ka qawlihi fi babikana. Ya. Beliau itu biasanya meringkas. Ya. Meringkas tanpa mengulang penyebutan huruf atof. Ya, misalnya ada banyak. Ya, ada banyak yang disebutkan. Beliau menghapus atau tidak menyebutkan huruf atof. Contohnya bagaimana? Ya sebagaimana yang beliau sebutkan di bab kana. Ya, kaqaulihi fi kana, ya sebagaimana yang beliau sampaikan di bab kana. Tarfa'u kanal mubtadasman wal khabar tansibuhu kana sayyidan Umar. Ka kana dhallaba adha asbaha amsa wa sara laysa zala bariha. Ya. Maka kana itu merofakkan mubtada ya yang nantinya akan menjadi isim kana wal khobar tansibuhu ya sedangkan khobar itu dinasobkan menjadi uh, khobar kana contohnya apa kana sayyidan umar ya kana sayyidan umar ya maka di sini sayyidan itu adalah khobar kemudian umar di situ adalah eh, isim kana. Ya, jadi kana sayyidan Umaru. Nah, siapa saja yang beramal seperti itu? Kakana. Ya, yang beramal seperti kana adalah dhalla bata adha asbaha amsa soro laisa zala bariha. Nah, yang beliau sebutkan di sini banyak. Ya, ada dhalla bata adha asbaha amsa Kemudian soro laisa zala bariha. Namun beliau berusaha meringkasnya dengan ya tidak mengulangi huruf atof. Ya tidak kemudian dhalla wa bata wa adha wa asbaha wa amsa wa soro wa laisa tidak. Ya. Sehingga ini salah satu karakteristik dari Alfiyah Ibnu Malik, beliau tidak banyak mengulang huruf atof. Kemudian wa qawlihi fi babi hurufil jarri. Ya, termasuk juga eh, apa yang beliau sebutkan dalam huruf jar. Ya, yaitu ha ka hurufal jarri, ya ha ka hurufal jarri wahya min ila hatta khala ada fi an ala mudh mundhu rubba Allamu kai wawu wata wal kafu wal ba wal alla wa mata. Ya. Maka di sini beliau rahimahullahu taala mengatakan ya huruf-huruf jar yaitu ya min ila hatta khala hasya kemudian ada fi an ala mudh munzu rubba allamu ya kemudian kai kemudian wawun kemudian ta, kemudian kaf, kemudian ba, la'alla dan mata. Ya, maka perhatikan ya metode beliau dalam menyebutkan huruf jar. Ya, maka sebagian besar ya, dari penyebutan tersebut itu tanpa wawu, ya tanpa huruf atof, ya min kemudian langsung ila, kemudian hatta, kemudian khola, kemudian hasya tanpa wa ya wa wahasya, dan seterusnya. Hanya di bagian akhir sajalah, beliau menambahkan wa, wawu, yaitu wata, walkafu, walba, wala'alla, wa mata. Ya, namun beliau berusaha meringkas syair beliau ini, ya bait beliau ini dengan tidak banyak mengulang huruf atof. Kemudian as-sabi'u yang ketujuh Zaharat syakhsiyatun nazimi. Ya, dalam Alfiyah Ibnu Malik ini, itu nampak jelas karakteristik dari An-Nazim, yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala. Beliau menampakkan karakteristik beliau. Ya, bagaimana? Yaitu fa'abada ra'yahu sarihan fi ba'dil masaili. Ya, beliau menunjukkan pilihan beliau atau pendapat beliau secara jelas ya dalam sebagian permasalahan. Ya, jadi beliau betul-betul menunjukkan pilihan beliau. Contohnya bagaimana? Kaqaulihi fi babin nakirati wal ma'rifati. Contohnya sebagaimana dalam bab an-nakirah dan al-ma'rifah. Ya beliau rahimahullahu taala mengatakan Wasil awifsilha asalni hiwama ashbahahu fi kuntuhul khulfun tama. Kadaka khiltanihi wattisala akhtaru ghairi khtarolin fisala. Ya. Jadi wasil awifsilha asalni hiwama ashbahahu fi kuntuhul khulfun tama. Kadaka khiltanihi wattisala akhtaru ghairi khtarolin fisala. Ya. Ya, di sini ya wasil. Ya, dan domir itu sil ya buatlah menjadi mutasil. Ya, atau ifsil jadikan domir itu munfasil ya jadi jadikan domir itu bersambung atau jadikanlah domir itu terpisah ya pada haknya lafat salnihi ya salnihi wa ma ashbahahu ya dan juga yang serupa dengan salnihi ya salnihi ya e, mintalah kepadaku tentang hal tersebut ya maka haknya di situ itu boleh disambung ya atau boleh dipisah ya kemudian e, pada kuntuhu Ya, kuntuhu kalau salnihi tadi haknya itu boleh dipisah dan boleh disambung pada kuntuhu al-khulfun tama. Maka di situ ada perbedaan pendapat dari para ulama. kada khiltanihi wattisala. Ya, demikian juga pada contoh khiltanihi ya, itu ada perbedaan pendapat Ya, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian wattisola akhtaru. Ya, wattisola akhtaru. Nah, di sini saya memilih untuk menggunakan domirnya itu secara mutasil, Ya, artinya disambung. Ya, beliau dengan jelas menunjukkan pilihan pendapat beliau. Ya. Kemudian ghairi ikhtarolin fisola. Ya, adapun selain saya, ya mungkin ulama-ulama lain itu memilih untuk menggunakan domir yang munfasil. Ya, dipisah. Ya nanti akan ada penjelasan lebih lanjut, ini termasuk bab awal insya Allah kita akan temui dalam waktu yang tidak terlalu lama. Biidnillahi ta'ala. Kemudian wa qawlihi fi babil atfi. Dan juga eh, pendapat beliau itu beliau tampakkan dengan jelas pada bab atof. Ya, beliau rahimahullahu taala mengatakan wa audu khafidin lada atfin ala dhamiri khafdin laziman qad ju'ila. Ya, jadi kalau ada ya, isim yang diatofkan ya pada dhamir yang dia itu khafdin. Ya dhamir yang mahal jar maka audu khafidin ya pengulangan e, eh, pengkhafat yaitu amil yang mengkhafatkan atau memajarurkan itu laziman ya ya maka wajib diulang ya maka di sini beliau rahimahullah taala menyebutkan hukum yang diyakini oleh jumhur bahwa kalau ada isim zahir yang dia itu diatof kepada domir yang fi mahalli jarrin atau fi mahalli khafdin ya dia itu dalam keadaan majarur maka wajib diulang khafidnya ya atau mas, wajib diulang sesuatu yang memajarurkannya ya namun beliau kemudian melanjutkan walaisa indi lazima atau walaisa indi laziman id qad ata wan nasri as ya sedangkan di sisiku yaitu di sisi Ibnu Malik rahimahullahu taala maka ini tidak wajib ya tidak wajib mengulangi pengkhofatnya atau yang memajrurkan itu tidak perlu di uh, ulangi. Ya alasannya apa? Qad ada fin nazmi. Ya karena telah datang dalam nazom. Ya dalam syair itu ada. Ya tidak perlu diulang. Wan nasri ya dan juga nasr. Ya. Eh nasr yang sahih. Ya nasr yang sahih itu ya dalam prosa ya atau ada juga yang menafsirkan an-nathar as-sahih itu adalah dalam Al-Qur'an ya karena memang e, dalam Al-Qur'an itu pun ada ya pengamalan dari kaidah ini bahwa tidak perlu adanya pengulangan khafid. Ya nanti kita akan membahas lebih lanjut biidznillah taala. Kemudian karakteristik yang ke-8 ya asa minu dan ini adalah karakteristik terakhir yang beliau sebutkan dalam mukaddimah ini, yaitu al-isyaratu ilal asahhi awil mukhtari awil ashhuri atau awil ashhari awil qalili wa nahwi dhalika. Ya, jadi al-isyaratu ilal asahhi awil mukhtari awil ashari awil qalili wa nahwi yaitu beliau dalam Alfiyah Ibnu Malik ya dalam Alfiyah beliau itu memberikan isyarat terhadap pendapat yang paling sahih ya atau yang paling dipilih ya atau yang paling masyhur ya atau pendapat yang paling sedikit dipilih ya beliau menunjukkan hal tersebut dan juga yang sejenis dengannya ka qaulihi fi babil mu'rabi wal mabni ya sebagaimana eh, apa yang beliau ucapkan dalam bab al-mu'rab dan al-mabni wa huwa yatahaddatsu 'anil asma'il sittati ya dan dalam bab tersebut ketika itu beliau sedang eh, menyampaikan mengenai al-asma'us sittah yaitu abun akhun hamun kadza kawahanu والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتالييه يندر وقصرها من نقصهن أشهر ya nah ini mungkin penjelasannya cukup panjang ya nanti akan sampai pada babnya ya namun intinya ya, di sini ada al asmaus sittah yaitu yang pertama beliau sebutkan abun ahun dan hamun dan juga hanu. Ya. Maka wan Sufi fi akhiri ahsanu. Yaitu menakeskan. Ya menakeskan itu artinya di tanda i'rabnya itu bukan huruf. Ya. Tanda i'rabnya bukan huruf karena kita mengetahui al asmaus sittah itu yang kita kenal sebelumnya itu marfu dengan wawu, kemudian mansub dengan alif, dan majarur dengan ya. ya. Namun ada i'rab dengan menakeskannya. Ya, menakeskan kata-kata tersebut. Artinya apa? I'rabnya itu dengan harokat. Harokat berarti marfu dengan dhammah, kemudian mansub dengan fathah, dan majrur dengan kasroh. Nah, untuk kata hanu, ya wan fi hadzal akhiri ahsanu maksudnya untuk kata hanu itu menakeskannya artinya i'rabnya itu dengan harokat itu ahsanu ya itu lebih baik ya nah ini beliau menyebutkan yang pendapat yang lebih baik kemudian wafi abin wataliyaihi yanduru dan untuk abun dan dua kata yang mengikutinya yaitu akhun dan hamun ya maka wa qasruha min naqsihinna ashharu ya atau pertama wa fi abin wa taliyaihi yanduru kalau untuk abun dan dua yang mendampinginya yaitu akhun dan hamun itu yanduru artian nakes itu jarang Ya, biasanya merofakkannya itu dengan wawu, kemudian menasobkannya dengan alif dan memajrurkannya dengan ya. Ya, yang duru jarang. Nah, ini menyebutkan pendapat yang sedikit. Ya, kemudian wa qasruha min naqsihinna ashharu. Ya. Sedangkan daripada menakeskan ketiga itu, yang lebih masyhur itu adalah dengan koser. Ya, ini juga nanti akan dibahas ya, tapi ini secara ringkas saja. Koser itu dalam keadaan apapun, itu di'arab dengan alif. Jadi marfuknya juga dengan alif, ya aba, ya akho, hama, ya. Baik dalam keadaan marfu, mansub, dan majarur. Ya nanti kita akan mendapati pembahasannya lebih lanjut. Ya kalau di sini di awang mungkin masih agak sulit. Ya namun intinya di sini untuk menunjukkan bahwa Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menunjukkan pendapat. Ya pendapat yang baik, kemudian pendapat yang langka dan yang lebih masyhur. Wa qawlihi fi akhiri babin na'ti. Ya dan juga sebagaimana yang beliau sampaikan di akhir bab Na'at. Yaitu beliau rahimahullahu taala mengatakan wa ma minal man'uti wan na'di ya wa ma minal man'uti wan na'ti uqil yajuzu hadfuhu wa fin na'ti yaqil. Ya. ya artinya ya dan na'at dan man'ut yang yang sudah diketahui. Ya karena mungkin adanya petunjuk yang mengarahkan hal tersebut ya juzu hadfuhu. Ya maka boleh untuk dihapus. Ya. Wa fin na'ti akan tetapi penghapusan na'at itu lebih sedikit terjadi. Ya. Maka di sini beliau rahimahullahu taala menunjukkan hukum yang kolil, yang sedikit. Ya, artinya jika diketahui man'ud dan na'at itu boleh dihapus atau dibuang. Akan tetapi pembuangan na'at itu lebih kecil ya. Kemudian wa qawlihi fi babi af'alil muqarabati. Dan ya sebagaimana yang beliau sampaikan di bab al-abab af'alul muqarabah wa mithlu kada fil asahhi karaba watruk ya watruk an ma' dhishuru'i wajaba. Ya. Wa mithlu kada fil asahhi karaba masalah salah avatarku ya sebentar ya watarku ya wa mithluka ada fil asahhi karoba watarku an ma'di syuru'i wajaba ya maka e, kalau mengikuti pendapat yang lebih kuat atau di sini digunakan asoh ya yang lebih sahih maka lafat karoba itu seperti lafat kada. Ya. Artinya uh, kurb e, ya, artinya menunjukkan muqaraba. Ya dan khobarnya kebanyakan tidak bersama dengan an. Ya, maka hukumnya wajib meninggalkan an ya bersama af'alus syuru'. Ya, artinya fiil yang menunjukkan ya seperti melaksanakan khobar. Ya, wajaba. Ya, ini nanti juga akan ada penjelasannya pada af'alul muqarabah. Namun di sini yang menjadi poinnya adalah fil asahi. Ya, ini adalah pendapat yang lebih sahih. Kemudian wa qawlihi fil babi nafsihi. Ya, dan juga sebagaimana yang beliau sampaikan dalam bab af'alul muqarabah itu sendiri. Artinya di tempat lain yaitu wal fatha wal kasra ajiz fis sini nahwi asaitu wantiqol fathi zukin. Ya. Maka memfathahkan ya atau mengkasrohkan huruf sin yang ada pada asa itu yaitu asa itu diperbolehkan ya ajiz diperbolehkan ya kemudian wantiqol fathi zukin akan tetapi membaca asa itu dengan memfathahkan itu merupakan pendapat yang dipilih. Ya, boleh dibaca asa itu atau itu. Namun di sini beliau menunjukkan pendapat yang dipilih yaitu asa itu dengan memfathahkan. Ya. Ini adalah salah satu karakteristik dari Alfiyah Ibnu Malik. Ila ghairi dzalika mimma huwa baina atau ila ghairi dhalika mimma huwa bayyinun lidarisil alfiyatil mutaammili fiha ya ila ghairi dhalika mimma huwa bayyinun lidarisil alfiyatil mutaammili fiha ya dan juga karakteristik-karakteristik eh, karakteristik lain yang dimiliki oleh alfiyah yang itu semua itu sebetulnya untuk memperjelas ya bagi para pelajar Alfiyah Ibnu Malik yang berusaha mempelajari Alfiyah tersebut. Ya, kemudian ke, uh, mukadimah selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.